Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih sambungan daripada syarah permasalahan yang pertama yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, "Wa bada Syekh rahimahullahu taala hadhil masalah." Syekh rahimahullahu taala semoga Allah taala merahmati beliau. Beliau memulai dengan permasalahan ini, permasalahan yang pertama. Yang inti permasalahan pertama adalah apa? Adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perbuatan al-bid'ah wal ibtida'. Nah, perbuatan fitnah yang mereka lakukan. Itu termasuk permasalahan jahiliyah. Kata beliau, li'anha akhtaru masail jahiliyah karena permasalahan yang pertama ini beliau awalkan atau beliau mulai karena merupakan permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Wali'anha hiyal mas'alatul lati bada'a rasul fi inkariha. Dan dikarenakan permasalahan yang pertama ini adalah permasalahan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai dengannya ketika mengingkari atau permasalahan yang pertama kali Rasulullah ingkari wa da'matun nasi ila tarkiha dan juga menyeru mendakwai manusia agar meninggalkan agar meninggalkan permasalahan yang pertama ini yaitu asyirku billah wal ibtida berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuatan bid'ah far Rasul awwala ma bada'a ka ghairihi minar rusul maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pertama kali yang perkara yang beliau mulai eh, seperti yang lainnya dari kalangan para rasul bil amri bil ikhlasil ibadah bil amri bi ikhlasil ibadati lillahi jalla wa ala. Itu memerintahkan nam agar mengikhlaskan ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki ibadati masiwa dan meninggalkan nah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya jelas, sering kita dengar ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut tauhid. Pertama kali sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar menyerukan ubudullah, nani ubudullah, wajdan ibut tahud. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah, ikhlaskanlah agama kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajdan ibut tahud dan jauhilah oleh kalian at-tahud. Kullu ma ubida min Seluruh yang ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau di sini, Wa tarki ibadati ma siwa hadhihi fatihatu da'watir rasul. Inilah pembukaan, mukaddimah dakwahnya para rasul. Li'anna hadha al asasul ladhi yubna alaihi ghairuh. Karena ini merupakan pondasi. Na'am barakallahu fikum, na'am merupakan pondasi atau inti yang dibangun di atasnya yang lainnya nanti. Fa idza fasad fa idza al asasu fala fa'idata final umuril ukhra. Maka apabila pondasi ini telah tersumbat, Nah, barakallahu fikum telah tersumbat pondasi ini atau inti ini telah tersumbat, maka enggak ada faedah yang lain. Maka tidak ada faedah Nah, barakallahu fikum sedikit pun dari perkara-perkara yang lainnya. Karena inilah inti yaitu at-tauhid barakallahu fikum. La faedah tapi salah, enggak ada faedahnya. Naam, berupa salat wala minas siyam, tidak pula berupa puasa, wala minal hajj, tidak pula berupa haji, wala minas sadaqat, tidak pula berupa sedekah. Wala min sairil ibadat, tidak pula selain atau tidak pula seluruh ibadah-ibadah enggak ada faedahnya. Ketika apa? Ketika pondasi inti daripada nah barakallahu fikum tauhid ini terhilangkan atau tersumbat. Barakallahu fikum. Tidak ada rasa ikhlas dalam ibadah, ya, tidak mentauhidkan, menunggalkan Allah taala dalam ibadah, maka semua itu tidak ada faedahnya. Barakallahu fikum karena orang salat butuh tauhid. Nah, orang puasa juga butuh tauhid. Nah, orang haji juga butuh tauhid. Orang bersodakoh pun juga butuh tauhid, menunggalkan niat, menyatukan niatnya murni, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, "Idza kana al-aslu fasidan wa tauhidu ma'duman." Naam, kata beliau, apabila sumber atau inti itu sudah rusak dan tauhidnya juga enggak ada, fala faidata minal a'malil ukhra, maka enggak ada faedah lagi. Naam. Eh? Maka tidak ada faedahnya amalan-amalan yang lain. Li'anna syirka yufsiduha wa yubtiluha. Karena kesyirikan itu adalah apa? Yang akan merusak amalan tersebut dan akan membatalkan amalan tersebut. Dalilnya sudah kita jelaskan ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur seluruh amalan yang dahulu mereka kerjakan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Naam. Jadi hati-hati jangan sampai kita mencampuri ibadah kita dengan kesyirikan. Ikhlaskan, murnikan, tauhidkan, tunggalkan. Naam, ibadah kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa kanu fil jahiliyyati ya'budun Allah wa ya'buduna asya'a katsiratan Wa minha ibaratul awliya was salihin. Dan dahulu mereka, eh, orang-orang di zaman jahiliyah, eh, orang-orang jahiliyah mereka men, nah, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah sesuatu yang banyak selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka menyembah para wali dan orang-orang saleh karena hasala qaumin nuhin sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam lama ghalau fis salihin ketika mereka berlebihan dalam menyanjung orang-orang saleh. Naam. Wadbin, Waswa'in, Wayahus, Wayauk, Wanasr. Ini nama-nama orang-orang saleh zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Wa abadu kuburahum min dunillah azza wa Mereka menyembah kuburan-kuburan mereka. Naam, eh, menyembah kuburan-kuburan mereka. Orang-orang soleh tadi yang mereka anggap Wadbin, waswa, Wayahus, Wayauk, Wanasr min dunillah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bihujjati dengan hujjah dengan barakallahu fikum dengan alasan annahum salihun, dengan alasan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang saleh, wa, annahum yuqarribuna ilallah katanya. Dan mereka itu bisa mendekatan diri. Nah, mereka bisa mendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan kata mereka. Nah, sehingga mereka mengatakan apa? Mana abuduhum illa liqarribuna illa liyuqarribuna ilallah zulfa kata mereka. Kami itu tidak mengibadahi mereka melainkan agar mereka itu cuma sekedar menjadi perantara. Nah, agar bisa mendekatkan diri kami, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Jadi kata mereka seperti jadikan wasaid, perantara-perantara, enggak langsung. Nah, mereka tidak langsungan beribadah kepada Allah taala, tidak langsungan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka menjadikan perantara-perantara. Wa annahum syufa'a'u 'indallah dan mereka keyakinan bahwasanya orang-orang soleh tersebut adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika darajatil Naam jahiliyatu ala hadal minwal. Demikianlah berputar. Naam, terjadi pada zaman jahiliyah. Naam, mirip persis sesuai, dengan bentuk seperti ini. Dalam artian apa? Eh, sama persis dengan keadaan seperti ini. Seperti tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian juga Hulu berlebihan akhirnya mengibadai orang-orang soleh yang mereka anggap soleh. Fakanu ya al-awliya wa salihin wal malaikah. Maka dahulu mereka menyembah para wali dan orang-orang soleh serta para malaikat. Wayakulun dan mereka mengatakan mana Abu illa yukaribuna ila zulfa katanya. Kami tidaklah mengibadahi mereka melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan katanya. Wayakulun dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka pun mengatakan bahwasanya mereka adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna haula'i syuraka'u lillahi fir rububiyyah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya mereka itu adalah sekutu-sekutu kami, eh, sekutu-sekutu untuk Allah SWT dalam masalah rububiyah. Enggak ngomong seperti itu mereka. Karena mereka enggak ingin dan mereka enggak mau menurut mereka ya. Barakallahu fikum. Tapi mereka mengatakan apa? Mereka itu bukan sekutu-sekutu bukan. Mereka itu sekedar wasaid, perantara-perantara. Nah, menamakan dengan nama yang lain ya. Innama yaqulun, hanya saja mereka mengatakan innama hum ibadullah. Hanya saja mereka itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Yatawassatuna lana indallah, yang mereka akan menjadikan perantara. Ya, yang mereka akan menjadi perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala katanya. Ya Yatawassatuna Nam yatawassatuna lana indallah katanya. Mereka akan jadikan perantara untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka sebagaimana syubhat yang sudah kita lewati dahulu ya, dalam kitab Kasus Subhat apa yang mereka lontarkan mereka mengatakan kami ini orang-orang yang berdosa kami ini dosanya banyak kami ini khawatir kalau seandainya minta langsung pada Allah Taala nggak diterima oleh karena itu kami melalui orang-orang soleh eh, kami jadikan orang-orang soleh itu perantara agar apa agar mereka itu bisa menyampaikan agar mereka itu bisa menjadikan perantara antara kami dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka menjadi para pemberi syafaat kami agar mereka bisa mendekatan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah syubhat mereka sudah kita lewati dahulu ya. Ada itu ada syubhat yang batil barakallahu fikum. Bahkan kita harus minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala karena syafaat hanya milik Allah. Asy-syafa'ah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kulillah syafa'atu jami'ah. Katakanlah hanya milik Allah lah syafaat seluruhnya. Enggak ada naam yang memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau di sini Wa yashfa'una lana dan mereka itu orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami. Wa ila Allah zulfa dan mereka adalah orang-orang yang bisa mendekatan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pendekatan. Wa la yusammuna amalahum hadha syirkan dan mereka tidak mau mereka tidak menamakan amalan mereka ini dinamakan dengan syirikan. Bayangkan itu. Mereka tidak mau. Amalan kita bukan amalan syirik kok. Mereka seperti itu. nggak mau kita dikatakan syirik. nggak mau kita dikatakan musyrik. Gak mau kita dikatakan perbuatannya adalah perbuatan syirik. Li'anna syaitana zayyana lahum anna hadza laysa bisyirkin ini perhatikan. Karena syaitan senantiasa menghias-hiasi untuk mereka bahwasanya perbuatannya ini bukan perbuatan kesyirikan katanya. Wa inna ma huwa tawassulun bisalihin. Hanya saja ini adalah tawassul. Tawassul itu meminta menjadikan perantara. Nah, bisalihin dengan orang-orang soleh. Nah, menjadikan wasilah perantara dengan orang-orang soleh wal na'am wastishfa'un bisalihin dan juga meminta syafaat na'am dengan orang-orang saleh katanya. Nah, jadi kita ini nggak berbuat syirik dan perbuatan kami bukan kesyirikan. Inilah na'am barakallahu fikum tipu daya syaitan yang senantiasa menghias-hiasi perkara yang batil menjadi hak menurut apa pandangan mereka. Karena syaitan menghias-hiasi yang batil nampak kebenaran, yang benar nampak kebatilan seperti itu. naudzubillah ya. Padahal telah jelas ya, qul zaal haqqu wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan dan sesungguhnya yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau wal ibratu laysat bil asma, al ibrah bil haqa'iq. Ini dihafal ini, kaidah sangat penting dan bagus. Apa kaidahnya? Wal ibratu laysat bil asma, al ibratu bil haqa'iq bahwasanya yang jadikan patokan, yang jadikan pelajaran, yang jadikan sandaran itu bukan sekedar nama-nama yang beda itu bukan. Tapi apa? Al-ibratu bil haqa'iq, yang jadikan pelajaran atau sandaran itu hakikatnya. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Kepada selain Allah taala syirik berarti. Hakikatnya mereka menyeru kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah berbuat kesyirikan. Bukan sekedar penamaan yang beda bukan, tapi hakikatnya bagaimana gitu loh. Paham ya? Hakikatnya walaupun mereka meminta kepada seekor lalat yang kecil aja misal, misalkan ya. Nah, mencari berkah dengan seekor lalat yang kecil. Nah, walaupun mereka menamakan ini bukan kesyirikan, ini sekedar ini dan itu. Hakikatnya bagaimana hakikatnya? Hakikatnya dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti kesyirikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan Nah, barakallahu fikum dan juga Rasulullah telah menasihatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagaimana Rasulullah mengatakan, "Ihfadillah fadka. Ihfadillah tajidhu tijahat. Kemudian berikutnya Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita meminta syafaat atau meminta barokah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dimiliki, tidak bisa diwujudkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, kecuali Allah taala yang bisa mewujudkannya. Sehingga kaidahnya apa tadi? Naam, al-ibrah bil haqa'iq wa laysatil ibrah bil asma. Bahwasanya ibrah yang jadikan pelajaran, yang jadikan patokan sandaran itu hakikatnya bukan sekedar semata-mata namanya. Walaupun namanya beda-beda kalau hakikatnya memabukkan haram. Paham ya? Banyak orang yang mengatakan minuman keras khamr itu dinamakan dengan syurbur, ruhi misalkan. Minuman yang penyejuk hati atau yang menenangkan hati. Minuman yang sebagai pengganti apa? Biar tidak stres, biar hilang stresnya, biar apa? Biar naam badan terasa sehat. Nah, namanya beda-beda tapi hakikatnya memabukkan enggak? Memabukkan. Ya udah, al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan itu, jadikan sandaran itu hakikatnya itu memabukkan atau enggak? memabukkannya udah haram walaupun dinamakan dengan nama-nama yang lain walaupun dinamakan dengan naam eh, minuman bersuplemen tinggi misalkan atau minuman yang berkhasiat tinggi tapi memabukkan khamar misalkan ya seperti itu sama aja walaupun namanya beda-beda tapi tetap satu juga apa maksudnya sama-sama memabukkan itulah intinya al ibrah bil haqaiq ini juga sama kejadiannya. Walaupun mereka menamakan dengan ini dan itu, itu dan ini, tapi sama-sama intinya apa? Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Ujung-ujungnya ujung-ujungnya adalah perbuatan kesyirikan. Itulah saja. Jadi mereka itu cuma mencari hilah. Nah, untuk membuat tipu daya barakallahu fikum. Nah. Berikutnya kata beliau di sini, fahad syirkun. Ini adalah kesyirikan Wa in samahu tasyafu'an wa taqarruban walaupun mereka menamakan apa? Walaupun mereka menamakan perbuatan ini adalah tasyafu'an, meminta syafaat, wa taqarruban, eh? mencari apa? kedekatan. Walaupun dinamakan dengan seperti itu tapi apa? Fahuwa syirkun. Tapi dia adalah kesyirikan. Li'anal asma la tughayil haqa'iq. Naam, ini kaidah yang kedua. Maknanya sama dengan kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama tadi? Kaidah yang pertama adalah laisatul ibrah bil asma wa innamal ibratu bil haqa'iq. Ya, bukanlah yang jadikan patokan ibroh itu adalah nama-namanya itu bukan, tapi yang jadikan ibroh patokan sandaran itu adalah hakikatnya. Hakikatnya mereka menyembah kepada siapa? Selain Allah, syirik berarti. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Kepada selain Allah tanah syirik berarti. Selesai kan? Selesai. Ini juga gitu. Kata beliau apa? Li'anal asma' la tughayyirul haqa'iq. Karena yang namanya cuma nama-nama saja, beda-beda namanya itu nggak akan mengubah hakikatnya gitu loh. Dinamakan dengan ini, itu, itu, ini, itu nggak mengubah hakikatnya. Hakikatnya mereka minta kepada siapa? Itu sudah selesai itu. Kita mintanya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melalui perantara-perantara sama saja itu syirik. Nah, minta langsung kepada Allah taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun udhibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila, nah, bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang diriku, Nah, katakanlah bahwa diriku itu dekat. Uzibu da'wat da'i da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ya, apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala itu ingin kalau seandainya hambanya itu minta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang sering kita dengar. Wa qawala rabbukum udu'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadukhuluna jahannam dakhirin. Rabb kalian berkata, Ngam, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Bayangkan, Allah Ta'ala langsung mengatakan demikian. Jadi kalau berdoa itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin. Sungguh mereka akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Barakallahu fikum ini bantahan terhadap orang-orang yang membuat apa hilah tipu daya. Nah, mencari celah-celah atau mencari mau berkelit itu tetap gak bisa. Karena apa? Karena al asma la tughayyiru haqa'iq bahwasanya nama-nama perbedaan nama itu tidak akan mengubah hakikatnya. Wallahu la yardha an yushraq ma'ahu ahadun fi ibadatih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ngam untuk disekutukan bersama dia itu seorang pun di dalam beribadah kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seandainya Allah Ta'ala disekutukan, diduakan dalam beribadah itu Allah Ta'ala gak ridho. Karena Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang menginginkan atau ingin berjumpa kepada Rabbnya, bertemu dengan Rabbnya, falyamal maka hendaklah dia beramal amalan saleh dan hendaknya dia tidak berbuat syirik di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Ahadan di sini nakirah ya, Kemudian kaidahnya apa? An-nakira fi siyaqin nafi tufidul umum. Sebelumnya mana nafinya? La, la yusyrik. la la untuk menafikan. Barakallahu fikum menunjukkan bahasanya apa? Ahadan sini nakirah wa nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Maksudnya apa? Tidak boleh seorang pun untuk disekutukan atau untuk jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadat rabbih ahada. Dan jangan atau hendaknya dia atau jangan dia itu na'am berbuat kesyirikan Nah, di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Tidak boleh dengan para malaikat. Tidak boleh dengan Nabi yang diutus. Barakallahu fikum. Semuanya nggak boleh. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishallahu din." Dan ibadahlah Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishallahu din dalam keadaan engkau mengikhlaskan bagi Allah Ta'ala itu agamanya. Wa qala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina din." Dan Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qala jalla wa ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, Fad'ullaha. Nah, fad'ullaha mukhlisin lahuddin. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kalian mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al ibadatu la tanfa illa ma'al ikhlas wal mutaba'ati Rasul. Ibadah itu tidak bermanfaat kecuali bersama ikhlas dan mencontoh Nah, barakallahu fikum, mutabah mengikuti atau mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah kita ambil kesimpulan di sini apa? Bahwasanya syarat dua syarat yang inti diterimanya sebuah ibadah adalah apa? Al-ikhlasu wal mutabah. Dalil masalah ikhlas sudah kita lewati, dalam Al-Quran adalah wama umiru inna liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar Naam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah taala agamanya. Kemudian dalam di dalam hadis hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, rawal Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa inna malikulli imri'in manawa dan hanya saja masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi usahakan niatnya ikhlas murni karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. pun mutabaah bagaimana dalilnya? Dalilnya banyak sekali masalah mutabaah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian maka ambillah dan apa-apa yang Rasulullah larang dari kalian maka tinggalkanlah. Kemudian juga Allah taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang telah Allah taala turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Naam. Dan janganlah kalian mengikuti naam para wali selain Allah Subhanahu wa taala atau kalian jangan mengikuti naam ajaran-ajaran selain ajaran Allah Subhanahu wa taala. Naam, qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau mengingat. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana haytukum anhu fatanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah, jauhilah dan apa-apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah se sesuai dengan kemampuan kalian. Barakallahu fikum itu semua dalil yang menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum Nah, ibadah itu tidak akan diterima, sebuah amalan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima kecuali dengan syarat dengan dua syarat yang inti yang harus kita hafal dan kita jaga yaitu al-ikhlasu wal mutabaah. Mengikhlaskan, memurnikan niat kita hanya mengharapkan wajah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mutabaah mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Na'am barakallahu fikum perintahkan atau syariatkan baik Allah taala perintahkan dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah barakallahu fikum seperti itu. Nah, dikit lagi kata beliau, fahadi a'dhamu masail jahiliyah. Maka ini merupakan permasalahan jahiliyah yang paling besar, wahya ibadatul awliya was salihin, yaitu mengibadahi para wali dan orang saleh minal amwat wal ghaibin wal istighatsatu bihim. Perhatikan, ini merupakan permasalahan jahiliyah yang paling besar, yaitu mengibadahi para wali dan orang soleh sudah meninggal. Eh, para mayat diibadahi wal ghaibin yang tidak ada di hadapannya, wal istighatsatu bihim dan meminta apa? Minta perlindungan kepada mereka, wal isti'adzatu bihim dan juga minta perlindungan kepada mereka. Istighatsah itu minta perlindungan kepada mereka agar dientaskan kegentingan atau diangkat sebuah balak misalkan seperti itu. Wal isti'adzah minta perlindungan kepada mereka, wa talabul hawaij minhum dan juga minta kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan dari mereka kama alaihi ubadul kubur al yaum tamaman sebagaimana dilakukan oleh para penyembah kuburan pada hari ini secara sempurna, persis sudah. Fa ibadatul adriyah alan maka mengibadai bangunan-bangunan Nah, barakallahu fikum mungkin keramat-keramat tempat yang keramatkan sekarang ini wa taqarrub ilal amwat dan mendekatkan diri kepada para mayit wa du'auhum min dunillah dan juga berdoa kepada mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala wal istighatsatu bihim dan minta perlindungan eh, agar dientaskan kegentingan atau dihilangkan malapetaka kepada mereka hadza huwa makanat al jahiliyah. Inilah perbuatan yang dahulu orang-orang jahiliyah berada di atasnya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ya'buduna min dunillah mereka menyembah mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala malayadrum. Padahal dalam keadaan seperti itu, malayadrum. Yang di mereka sembah itu tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka. Wala yang fa'ahum tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Wayakulun. Namun mereka mengatakan, orang-orang yang menyembah ini, para penyembah ini, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah ucapan yang bersumber dari kebodohan dan juga bersumber dari nah barakallahu fikum pengingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala naudzubillah min dzalik semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan keikhlasan pada diri-diri kita ikhlas di dalam menuntut ilmu mencari ilmu menimba ilmu ikhlas dalam mengajarkan ilmu ikhlas dalam mengamalkan ilmu barakallahu fikum kemudian juga termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin mencontoh dalam beramal bermuamalah kerjasama sehari-hari dan semisalnya dengan senantiasa mutabaah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Barakallahu fikum wa hafizakumullah jami'an. Nasallaha azza wa jalla bimannihi wa karamih an yusabbitana al kitab sunnah hatta nalqah. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.